قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من أكيره الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أسبحنا وأسبح الملك لله والعجة والقدرة لله أسبحنا على فطرة الإسلام وكلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ربي زدني علما وارزقني فهما ngobat berat ngobrol ngobat bekal ke akhirat bertobatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita Tiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita jangan patah harapan, selalu punya masa depan. Setuju? Maka ukur, bersyukur atas nikmat umur. Kita belum dikubur, betul? Namun nges dikubur mah mau ngaji. Jembung ngaji diri belum mau. Berbahagia atas nikmat usia, kita belum diwafatkan pesannya sederhana jangan bermaksiat sing genah betah dina ibadah sing berat berat dina maksiat taubat tahu obat tato taubat total geus leh gampang jeung saya mah rek salingkuh so hayang maut keur salingkuh Enak usum pelakon Rek Satya Alhamdulillah berat ecagen bosen tinggalkan gampang jeng saya ada beberapa hal yang harus ditinggalkan kata Nabi malah cepat harus dilakukan satu waktu sholat datang tinggalkan apapun pekerjaanmu karena bukan sholatmu yang menyebabkanmu sibuk tapi kesibukanmu yang kemudian kadang melalaikan kamu sholat betul? Ayalah sholat Berunah hawla wala kuatai lagi lah ya Insya Allah Awas bisa jadi sholat terakhir kita Jangan lalaikan perintah itu Tiga kali dijemput Allah Tiga kali dipanggil Allah Tiga kali diabsen Allah Kapan itu Ustaz? Satu Musim azan Hakikatnya panggilan Allah bukan panggilan muazin Rizki ada di sholat Karena gaji pun kumaha absen lamun azan teh Allah teh nu ngageruan teh cepat salat fawailul lil musallin celaka orang-orang yang salat bukan sedang salat tapi melalaikan ketika saat salat tiba dia masih hari-hari barang gawe tinggalkan pas geus ngalotek ada 15 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu ada 15 menit yang lalu kurang gawe we tuluy karek ngeleset ka cai Hong ada padahal nges kita tadi kadon gawewe pas rek wudhu diseruluk geleduk tidagor di kamar cai pecah pembuluh darah maut pertanyaan nah nges sholat cah mas salat bis sakor kenapa kamu mampir ke neraka sakor jawabannya ah, kalau lam nakum minal musallin dulu kami lalai dalam sholat lalai waktu lalai gerakan lalai bacaan maka bertaubat simbolnya sholat saya dulu pernah itu sholat tara kagoda kudu sholat Alhamdulillah tara kagoda kudu sholat dilepeng ternyata rahasia tenang itu ada di sholat keluarkan kebesaran makhluk masukkan kebesaran Holik wasta'inu sabri wasalah duit loba butuh uh tapi hati tegang terpernah tenang money is not everything uang bukan segalanya ternyata but no money everything is nothing tapi itu bukan duit liur oke okay, sih ngobat berat ngobrol tobat bekal akhirat naun sih dibawa ke akhirat bro di juru bro dipantok harta naraya di imam babah eueuh nu dibawa mas salmat berbahan kasar tak berjahit tak bersaku kapan karena nage alus kapan kapan mau dikapankan ya kapan kapan weh, juga rek dihela dan kematian mah mistis bisa saja saya belakangan ibu-ibu bapak-bapak duluan atau terbalik ibu-ibu bapak-bapak duluan saya belakangan bukan kematian ya bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Al-Asr 18 Wahai orang yang beriman Sudahkah kau perhatikan untuk bekalmu hari esok hidup setelah mati akhirat setelah dunia Hartamu kau tinggalkan, istrimu menjadi janda, anakmu menjadi yatim, suamimu menjadi duda. syikta. Eh, hayang naun mae gen mangga. Pak Indang kamayitun tapi ingat semua akan jadi bangkai. Betul? Kulluman alaiha fan, semua binasa. Kullu azalin sama, semua ada masa expirednya Sebaiknya minuman ini digunakan sebelum tanggal 21 bulan 11 2018. Dihanapkan bujur botol, bujur kaleng. tinggal tingali tambah suku orang mising didinya tanggalnya. Dulu ajali musam semua ada expire, ada tanya bahwa gelis ini kayak ayo nama gelis campergo rek ngesan geseng serang padung bau tanah kamarana atau tanah diampekkelba lu dagangsengcelengan mau kepurwakarsa Nadiwa Loba puung di kandangan mau dilaluan tengcelengan Tie genteng Tie co Tiewanedang Tino Geringan dulu jesengngan Geringan dulu jembatak geningan dulu jeng coet teh mata biru tong gede hulu bising tak sup helm mun ngarendos tong tarik teh eta teh dulur urang mung coet bisa ngomong mah ceu atuh ceu aduh mendirikeun ceu tong tarik teh ngarendos teh cing atuh mikir aneh buuk di beureumeuh banget di bodasan buntu di behang Hai bengi Mangin duit di pengajian disebut rezeki anak soleh Padahal amplop ustaz lagrak Cik atu mikir lagi gitu wae Dan naon singan Hirup tong kagok tapi tong ngagokan Hirup tong nyanyawanan Bunte nyawa tong nyanyawan Kuluman alaiha hafan, Kabeh dina surat rahman binasa dulu ajar di musamma kabe ayat expired yang kada luar sana betul kulun nafsin daikotul kabe ke bakal mael maut is masih dapat inna kamayitun cik atu mikir rek itu wae kurang teh bau bahelang tara kagoda kuno sholat, tara kabita kuno pangajian mun diajak jumahan teh kieu ngomong teh jiga nu bener ayo pi Jumaahan Alhamdulillah orang istiqomah tara kagoda punya Jumaahan Cilepeng My hijrah, my adventure Kurang mikir, ingat Allah, ingat mati, tenang hati Karena hati tenang bukan di uang tapi diingat ke Allah ala dan Ma'inul qulub diingat ke Allah hati jadi tenang tenang Allah ada masalah tiada lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sok tulis jen status. Halus tak kata-katana. Kok angkat tangan takbiratul ihram Allah turun tangan. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena jadi urang resah gelisah gundah gulana galau melau risau teh disebabkan jauh ti a taya pesantren muhajirin di Batu ayah jutaan pemuda hijrah muhajirin teh pelaku hijrah innamal a'malu bin niat tapi tergantung hijrahnya niatnya jika naon jika sahak kernaon naon Niatnya saha niatna karena Allah karena oleh oleh karena atau karena oleh-oleh guru si Ustaz Epi ke guru guru guru guru buruan siapkan handphone di potona bari dijadikeun jadi tikotok kotok ka potona atuh mikir mun panginjeun tikotok kotok tong saruana tapi ka di nah eta nyoba bau innamal a'malu ini, anggukan ya sing lurus lain karena Ustadz Erwin ah iya mah pelabul ilmi we reknangan ilmu rabbi jibni ilman warjubni paman sukan we diberi rezeki pemahaman saya hadis tugasnya jadi bekal kembali ke akhirat ngobat berat ngobrol tobat bekal ke akhir Tong ditinggali Ustadz Epi no nah Ustadz Epi mas kita yang berjalan tadi tuh tadi mama eta ay. eh sombongnya kurang tetanggaan bagela ke di jero betul hidung urang jeung saha eh, jeung tai jeung cikiing di bodygaran pun dipas jadi gede bulu cik atuh mikir mentak urang mah dikukupluk main fleksibel menggede hulu asup helm Ya. akan be udah makan belum udah ngopi belum ngopi napa ngopi di debay. nah Ustaz hari ngopi ngobrol perkara iman berkir ya, ya. ngobrol perkara ikhlas ngobrol perkara ihsan ngobrol perkara Islam nu paling berat tina iman jeung Islam ikhlas Bu setuju tidak bukan berat bukan ikhlas kalau masih berat bukan sabar kalau masih sakit ibu teh kunaon bet nyari HP salaki ustaz cara balik hantepkeun we komo boga salakina meresahkan mah sedekah eh eh orang ngobrol geura ame cager penyakit gula darah sampurat petani mikiran di parugu bu hoyong tenang hoyong catat tulis nah handphone ingat Allah ingat mati tenang muaribul kubatur hayang sehat hayang lupakan kebaikan kita kepada orang lain lupakan kejelekan lain orang lain kepada kita setuju cager mau jeng dokter mau jeng rumah sakit sok cobaan gerak gratis memakai kuota kurang mariwur ku kalakuan batur bu lamun budak kurang ditinggalkan ku bapana tapi kejadi yatimna dahar keneh teh lamun orang ditinggalkan mau ku salaki nepi kajadi dudakna make baju keneh pertanyaannya adalah pemirsa di rumah dan penonton di studio berarti rezeki teh bisa sepakat harus tauhid Allah Allahu Akbar la ilaha nu mere rezeki teh saha aslina jadi ibu tong geung Rizki nu dibikin ku salaki ka ibu teh Rizki ti Allah dititipkan ka salaki maka mun salaki telah mere nafkah cokot we langsung pao tina dompetnya lagi ngambek eh, karena kepangi non show wawaniannya nanti nyokot dompet langsung ke bebeja orang karena bla bla bla bla bla akang nah, abdi kemarin ngaji di Ustaz Epi di Ustaz Epi rezeki numpuk akang teh eta teh titipan Allah maka abdi bade nyanak titipan Allah satu juga Akbil tapi ibu tong egois mun kiri dicokot dia ge antepin iya, we nah salah kita titipan Allah Duhnya. Bu, ya di muhajirin tempat ngaji, tempat dengan ilmu agama. Ibu apa ilmu sholat? Bu, ai imam menang kedua. Ai makmu menang opat. Alhamdulillah para raham. Sok karawin deui tah geus Ai meja kursi sukuna sabriji. Makanan kuat disimpenan lawanan ini rumah tangga yang kuat kudu opat bapak-bapak tadi ajar kapor si jengga meja cik atu mikil bapak-bapak yang ngagolongkeun kenjaman sesat Jawab apa dari nyumaha hayang nah, ngagolongkeun jalma sesat Ini atu balik teh tong kadinya wae jangan nah, panton lain ngan tong bebeja ria teh sama ibadah satu pak? ah, baliknya ditenggut ya siap resep ngaji jeng ibu-ibu mah ya resep ya engkau oh, heeh tapi ulang, ibu-ibu mah juga hayam dauran ya, huut tadi pacokan ku batur ulah salah kita diurus ke pati ku deketan batur di sebredan cik atuh mikir mentak tong lobang dan hayam mahal Arwah bapak bapaknya juga doma di kang batur di amalan. Sudah pada makan belum? Uh, salah panitia. Jamaah dek jenah dahar lah biar siap menerima kenyataan. Nges tong keprokan dari nyapati. Coba keprok coba harudah. Dewe keprok nah. Satu pertanyaan di Al-Quran mereka tadhabun rekamarana gaya Eta jilbab pamaha-maha tapi nyansol bulu mata kacokrong-cokrong tapi ngelemna teh pagi ke anginan teh kenaon si ibu eta wedang pakanal-kanal kakesangan jadi ramete dengan naon singan ya eh dangdang teh salaki ayo eh, kami salaki betah di imah imah dangdang teh ka moal rek ka pasar lecing segala dipakai di lurang tok beungeut di arang karena siukan pikir nu batur gulis pikir salaki mah daster nulis bolong awok-awokan nu gambar wayang dan nu kelekna bolong dicium bau kompor nyium tarang bau parem kocok nyium behem bau minyak telon nyium suku kakoet karo romehen rek betaku mah salaki di kali-kali beli seragam SMA ada surprise si AAT teh titit di garasi teh si AA datang langsung dibalik panto pas ke kamar teh buuk nes dibuntut kuda kancing dibukakan pakai seragam SMA ada Insya Allah rumah tangga eta bakal dicabok ke salaki wah apa majikan aing gelona kaprak ngaji jeung Ustaz Epi <laughs> nyalahkeun ka urang eh kalau salah kita singnya ah sing romantis lain kemana wae siapa emang Disuli nih roh musuh kue gawe teh aing menyeri hati caprak wawu jeung jeje siapa nih ah, kumul kumul mah kumul tilu jam melom kumul aing mah jadi pemancingan atau pernah di pelom tilu jam curhat kau ustad ustad nyeri hati salah ki. tadi pelong Eh, kukumu mati jam di kolomna yang ngisi atau ibu gaya na rubah jadi make gaya kukumu dipraktekun alhamdulillah nyabok cina ustaz udah ibu kuku kukumu atau cik atau mikil ya maka hati-hati jadikan apapun bentuk ibadah di perjalanan kehidupannya bakal ke akhirat rumah tangga kudu jadi jalan ke surga ibu mau ke surga bapak mau ke surga Tong ngomong apa banget ah. Sese Hayang ke surga mung diuji na Subuh tundu, Duhur ribu Asar horea Maghrib tiris Isa hareda Tahajud pagujud jeung selimut Jakat asa dibangsat Poligami asa didolimi Hayang ke surga Surga mana ya Adam yang wae di surga diusir kadunya gara-gara pelanggaran hiji urang di yang ke surga sabar pelanggaran yo. Bukan kawauhan bukan orang jero Cik atau mikir maka obat berat hayu urang ngobrol masalah tobat bekal ke akhirat tonggalak asalah kita yuk nyeri yuk nggak capek gawe di Baludan di Jamedudan sakitnya tuh di sini tau nggak bere teh manis aa pada ibak hula pada bobo hula pada emam hula kita udah kayak ibak bari bobo bari emam ladangan we udah umur mata apa na jolang dari mehungkul. bu bu Halo. Hai. Apa kabar? Hei. Kewajiban aww mah hiji taat. Cek salah kita sare tentang buku, ya. Ameh naon ya? Mete kudu teuing, eh kepanasan mah jadi pewot mah. Ya. Bu, resep teh boga salah kita ka Allah. Catet Pak, kudu taraan ka Allah ameh resep ku pamajikan. Uresep mana lamun salah kita taat ibu jeung taat ka Allah. Eueuh hiji pilih, lain eh, milih atuh dua mah. Tuh manehna mah menang milih dua orang mah teu meunang. Sakali deui. Resep mana mun boga salah kita taat ka Allah jeung taat ka ibu. Mun taat ka Allah mah otomatis taat ka ibu, mun taat ka ibu mah cantang tu taat ka Allah berarti susi suami takut is balik teh resep mana salah kita kalau jeung ibu aslina mau dirubah alhamdulillah pak buka pemajikan dia bertauhid alhamdulillah Allah akbar soleha bu bapak baik lah mengkawin deh nah, oh, itu anu tadi bios iya, taat ka Allah Ayo Allah nyarek ke si bapak kawin deh. Nah, ayo kamu sok lalu ganti Allah. Cik aki mikir. Lamun si bapak maut ibu ngilu. Nya egoisnya. Eh di kuburan mah heuh cing Allah. Ustaz, nawahan di kubur ibu nakang. Kenyanyaan anak si bapak. Ya Allah nah, nanti abdi cabut nyawana nih cabut yang listrik bubur bu, rek adan rek rek hujan rek kubur buru cek Rasulullah kudu digancangkeun yang eh, ngubur ke numaon bakal ditakon rinduin kalau kau mau iman mah itu Pak Ustaz, eh, sungguh bener kurang teh, kubur uh, naik kali Oh, oh bobo, rata ayo ah. eh, salakin milik rezeki titipan. Kan geus dicokot ku Allah kan teu bisa ngilu. Tetap geus tong dibebankeun sedekah kan sangat kita titipan ya riwuh ngesek nah orang mawat beak masa idah kawin deh salah kita kasingung atau ada yang pemajikannya di dunia kawin deh penting nang datangan ah. sia licik aing geri hirup hayang kawin dicare kumane mana yang ditinggalkan ku aing eta eh, dipan menang meli aing nganjuk di Kolombia ya kamari lunas aing payah dipakai tuan jeung lalaki lain dicekek ya mana yang menang aing henteu egois cik aku mikir otak pamunek nyalung mengbebeja ria berat mana minta izin yang minta maaf eh, eh tong minta izin berat maka panggil minta maaf bunuh berat mah ikhlas ya ngehijrahkan hati tina nanti ikhlas jadi ik pesantren mah hajirin tapi tuh hijrah hijrah kelakuan teh kunaon eta bet nyari hati ayo hati usaha aslina yang geus kaluarkeun di panyakiteun teh asupkeun Allah tenang panggil jeung salaki jeung budak di mall bawa budak detik Kang, budak saya tak, budak akan di Cirebon. Alhamdulillah, tuh ku ikhlas mah. Buka budak tekudung juru. Selesai? Jadi beratnya ngaji teh rek ngaji bro, rek ngaji har, rek ngaji grig, rek ngaji nis, rek ngaji rim. Mun ngaji bro, ah, ah, ah, balik kipring barho, ngaji ngapring bubar koho. Eh budak kita ngaji di pasantren, hei kalakuan indungna itu we aduh di gue ke budak teh ya pendidikan ya neng ngaji juk tersantren nikmatul muhajirin sampai jadi ustad jadi ulama hari mama mama makabok sinetron Kata mau dituluykan teh bahasa teh tengenahan neng abjuk ah, ke surga kan we mama makan maka ibaratnya gitu maka pendidikan mah ku anfusakum wa ahlikum bareng salmetkeun diri di nusul neraka pendidikan pendudukan tidak bisa pendadakan mama mata hayangnya tuh anak tidak amek si awas menggarin amek aya tak keur naon komo boga budak tuh ngawadul tur kitu kirining handphone hmm, ini ini kirining angkat sama capek halo om ya om oh mau ke mama sebentar ya main Yong bilangin kata oh kata mama bilangin mamanya nggak ada <laughs> karena latih naon paruman handphone kontek kira-kira mau diangkat mah ulah sampai dulu dibejakeun ulun uh, pada ayah nitah budak tuh mau nuring tuna Bang Toy Bang atau akhir, kemana kemana kemana di masjid sok ayat tulisan matikan handphone dia dihurung ke pas ke sholat sama anu, apa nu telepon orang ke sholatnya telepon bisa ada kemana kemana jadi nggak ganggu bismillah kurang jadi gegeran Bismillahirrahmanirrahim hebat aneh kayak gitu wae eh. maka taubat tahu obat kom ngobrol berat ngobrolkan masalah tobat obat berat ngobrolkan masalah tobat ke bekal akhirat innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin nolai ieu kudu ditobatan Rasulullah mun geus salat istighfar teu sombong ku ibadahna artina Bila mun salat teh alhamdulillah ya Allah bebas karena salatna hanya menggugurkan kewajib rek ngaji takut sebab ngaji teh berat jangan rindu berat nggak bakalan kuat biarin aku aja ngaji teh berat matakna hafalanna teh nambah-nambah ngaji kamu ajirin ayat tahfidz Quran sekarang peresmian SDIT tah sok sakolakeun ka dieu kami budak teh jiga kolotna kolot mah mun salat teh kapalkeun eta we kuliah jeung puluhu nepikeun kamu ngimaman teh dipake tumpangan ku barudak si bapak kuliah dulu kocengan cuy kebacaanan nggak kayak tawa ini selecek kan aing ngaji di muhajirin mah surat al kolam tujuh juz target alhamdulillah tong riwe walaqad yasan al-qur'an lidzikri fahal min mudzakirin inna anzalna alaikal quran alintasko surat toha ayat 2 Quran diturunkan untuk kemudahan menghirup susah berarti jauh di Quran walaupun yassarna al-qur'an sudah aku mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal diingat sapoe saayat we tilu puluh poe tilu puluh Ayo tadi sok ayat tukang tahu bulan kurang mah apa tombol Quran tahu bulan ke apa sok rek dites tahu bulan digoreng na mobil dadakan na tayo mah wajib minum harta lima ratusan gurih-gurih nyoy dua kali bisa kali bid'ah gurih-gurih nyoy nanti nan dua nah ustad bisa apa gitu ya apa ah, ngapain nana eh kurang mah cerdas Bisa ya, apa gampang koko nah bisa apa kacakan dikubluk kadengeng mal koe jika ngisi karena jadi minum poek anggar oh eh bujur Bukan hubungan pernah ibu-ibu ngising minum poek kan kanulune pembentukan ararem biologi budak pasantren ke ame jali ke dan juga indungna indungna jali ke kanyut atah tahu agamaan budak nama innalillah lucu subhanallah budak indung nama ejgw non ejgw yang maut ke nyebut kanyut atah eh aslinya Amama dihitung akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Ama itu tergantung akhir. Tukang roti mautna kerdagang roti. Roti suhu, roti kacang, roti kajet, roti pisang, roti keju, roti kacang, roti roti, roti roti. Jebret kata angin.